الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمم وعلى آله وصحبه وواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fi din, azakumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Mubasyirin yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmatnya, atas segala macam fadl, karunia, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari yang berbahagia ini pada maghrib hari yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla turunkan para malaikatnya di tengah-tengah kita. Pada maghrib hari yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan sakinah, ketenangan di dalam hati kita semua. Pada maghrib hari yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita semua. Dan pada maghrib hari yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sebut nama-nama kita, bahkan bangga-banggakan nama kita di depan para malaikatnya Allah. Karena itu di antara fadilatul ilm. Di antara fadilah tulabul ilm, di antara fadilah seseorang yang penuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla ada terus terus mempelajari yang namanya ilmu syar'i tersebut. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan atas yang namanya mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keja dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang namanya zaman sunnah, itu zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i. Ikhwani fi din, azakumullah. Memulai kajian kita tentang kitab Ad-Da'wa karya dari Al Imam Ibnu Al-Jauziyah. Kemarin telah kita bahas tentang sedikit dari biografi kemudian apa saja pelajaran-pelajaran yang sedikit kita ambil dari biografi Imam Al-Mujaddid Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Buku ini, kitab ini sebenarnya menjawab satu pertanyaan. Untuk bayangkan Ikhwan. Imam Ibnu Qayyim ditanya oleh seseorang tentang Orang yang mendapatkan cobaan, orang yang mendapatkan ujian, kemudian istimewa, Ujian dan cobaan tersebut, balak tersebut itu terus berlangsung bagi dirinya. Dan orang tersebut menyadari kalau yang namanya ujian dan cobaan terus itu masih terus berlanjut bagi dirinya, maka akan memadaratkannya dunianya dan juga akhirnya. Oleh karena itu orang ini ingin meminta nasihat, bertanya kepada Al-Imam Ibn Qayyim al apa nasihat yang tepat? Apa saja sebenarnya dawa, obat yang tepat yang bisa diberikan, yang bisa diambil, yang bisa dimakan. Untuk yang namanya bara abi idznillah, terlepas dari yang namanya penyakit yang satu ini, terlepas dari yang namanya ujian atau balak tersebut. Oleh karena itu, Ibn Qayyim al mengharang kitab ini. Subhanallah, untuk bayangin satu pertanyaan satu kitab. Kalau 30 pertanyaan 30 kitab lebih kali. Subhanallah. Lihat ulama. Oleh karena itu terkadang kita temukan dalam kitab ini ada yang jawaban dari Ibnu Qayyim atau pembahasan dari Ibnu Qayyim di kitab ini ada yang tidak sistematis. Tidak sistematis tidak seperti kitab-kitab seperti biasanya. Ada yang tentang akidah, ada ada tentang tazkiyatun nufus, ada tentang yang namanya ibadah, ada yang tentang namanya bahaya, maksiat dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan ada itu sendiri yaitu penyakit wadawa dan obatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan." Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan satu penyakit kecuali Allah Azza wa Jalla menurunkan obatnya. Dalam riwayat Muslim dikatakan likul lidawa inda, likul lida indawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usib, faida usibat da, dawa bara biidznillah. Apabila yang namanya penyakit tersebut diberikan obat yang cocok, maka akan sembuh dengan izin Allah. Dan riwayat Musnad Imam Ahmad dikatakan Inna Allah lam Inna Allah lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan satu penyakit kecuali Allah Azza wa Jalla menurunkan yang namanya obatnya atau penawarnya. Di dalam yang riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, "Innallaha Inna ya-, innallaha lam yadha'." Sama semua sebenarnya, cuman beda riwayatnya. "Innallaha lam yadha' da'an illa anzalalahu dawa'an atau shifaan." Tidaklah Allah menurunkan yang namanya penyakit kecuali menurunkan penawarnya illa daw illa da'an wahida kecuali yang namanya satu penyakit Gak ada penyakit gak ada apa penawarnya apa itu para sahabat bertanya ma huwa ya Rasulullah al haram al haram itu ketuaan yang menyebabkan seseorang pikun al haram itu pikun tapi menyebabkan seseorang dari ketu, terlalu tua kemudian menyebabkan seseorang lupa akan akan yang dia ingat pikun itu al, haram itu tidak ada obat ya kata Rasulullah SAW oleh karena itu dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya penyakit insya Allah taala Allah azza wa Jalla memberikan penawarnya ketika Allah azza wa Jalla menurunkan satu penyakit maka tidaklah mungkin Allah tidak menurunkan penawarnya kecuali tadi al-haram kepikunan ketuhanan. dan yang namanya dari hadis ini yang namanya penyakit itu baik penyakit di dalam kal di dalam hati manusia di dalam ruh ataupun di dalam badan atau yang kita kenal baik itu penyakit jasmani atau penyakit rohani karena di dalam hadis ini mencakup keseluruhan baik baik yang namanya penyakit jasmani atau penyakit penyakit rohani subhanallah lihat ya, ikhwannya fiddin azumullah Al-Imam mulainya dengan hadis Nabi SAW menjawab pertanyaan pemuda tersebut, menjawab pertanyaan orang tersebut dengan yang namanya hadis Nabi SAW yang mencakup keseluruhan. Yang mencakup keseluruhan, untuk melihat, untuk bayangkan. Ketika seseorang ditanya tentang masalah apa sih obat dari segala obat? Apa sih obat dari satu penyakit ini? Atau dikhususkan misalnya seorang dokter bertanya dengan seorang dokter ditanya apa sih obat dari penyakit sakit kepala atau atau yang namanya sakit tumor dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim di awal kitabnya menulis yang namanya mencantumkan hadis Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan itu sempurna ikhwan. Menunjukkan apapun yang kita mau cari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah ta'ala kita akan temukan. Subhanallah, lihat ikhwan betapa sempurna yang namanya agama ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendapat ketika di Hajjatul Wada mendapat ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Agama kalian telah sempurna kata Allah Azza wa Jalla. Aku rela yang namanya Islam sebagai agamamu. Aku sempurnakan nikmatmu. Islam telah sempurna baik yang namanya perkara-perkara duniawi dan juga perkara-perkara ukhrawi. Kalau seseorang mau mentadaburi dari Islam itu sendiri, kalau seseorang ingin bertafakku fiddin, ingin memperdalam yang namanya agama, agama seseorang. Oleh karena itu, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu, ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, ilmu agama, kewajiban bagi setiap muslim, baik dia pedagang, baik dia pengusaha, baik dia yang namanya seorang guru dan lain sebagainya, maka diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama ini, ikhwan. Karena dengan itu kita akan mendapatkan yang namanya dawa tadi, obat dari segala penyakit. Ikhwan din, azakumullah. Imam Ibn Khayyim mengatakan di sini wa hadza ya'ummu adawa adawa al-qalbi war ruh wal badan wa adawatiha. Dan ini hadis tersebut ya'um artinya global, secara global atau secara umum mengobati yang namanya penyakit hati, penyakit roh dan juga penyakit badan. Sebagaimana waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang namanya kebodohan adalah suatu penyakit Wa ja'ala dawa'ahu su'al ulama. Dan Nabi SAW menjadikan penawar dari penyakit itu, penawar dari penyakit kejahilan, kebodohan adalah apa? Bertanya kepada para ulama. Bertanya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-7, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikr, al-ulama, ahlul ilm, in kuntum la jika kalian tidak mengetahui jika kalian tidak mengetahui yang namanya al jahal kata para ulama da penyakit bahkan penyakit yang sangat mematikan betapa banyak orang yang tidak tahu akan sesuatu tapi nekat melakukan sesuatu maka Imam antara yang di sini hadis Nabi SAW di dalam Sunan Imam Abu Dawud ketika seseorang dari sahabat Jabir bin Abdullah seseorang berjalan kemudian pada suatu hari berkerumun sama, bersama para sahabatnya, kemudian tertimpa dengan batu kepalanya. Setelah tertimpa dengan batu menyebabkan ada rongga besar di kepalanya, luka sangat parah di kepalanya. Maka subhanallah orang tersebut mengobatinya sebisanya, kemudian tidur. Ketika malam harinya qadar Allah Allah takdirkan ternyata dirinya mimpi basah. Lihat ya Dirinya Allah takdirkan apa? Mimpi basah. Pagi harinya sebelum dia sholat subuh bertanya kepada para sahabatnya. Para sahabat yang yang ada, teman-temannya, apakah aku mendapatkan rukhsah? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah aku mendapatkan rukhsah untuk tayammum? Tanya kepada teman-temannya. Apa kata temannya? Mana ke rukhsatan? Kami nggak lihat kau mendapatkan rukhsah. Karena yang namanya air masih banyak. Anda tidak kekeringan. Lihat. Seseorang yang dirinya sebenarnya tidak tahu. Dirinya nggak tahu ini, tapi ternyata berfatwa tanpa ilmu. Ini bahayanya, kan. Berfatwa tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan al jahal kebodohan adalah suatu penyakit yang luar biasa. Menyebabkan apa? Ketika seseorang tadi disebut, disebutkan hal uh, mana jidur atau kesatan nggak dapat yang namanya roh sendiri, maka orang itu mandi. Setelah mandi juga menyebabkan apa? Kematian bagi dirinya maka di, dikabarkan oleh Rasulullah SAW menceritakan maka Rasulullah apa? qataluhu qatalahum Allah mereka telah membunuh orang tersebut maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka subhanallah lihat tahdzir syadid bagaimana peringatan Allah Azza peringatan Rasulullah SAW yang sangat keras bagi orang-orang yang meng mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya apalagi di akhir zaman ini ikhwan subhanallah dan memang Allah Azza wa Rasulullah SAW sudah mensinyalir tersebut. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih oleh Bukhari? Inna Allah la yanzi'u Inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an min al ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu ini dari yang namanya hati-hati manusia langsung dicabut-cabut ilmu ini bukan. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah la yakhbidul ilma intiza' min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu itu dari setiap manusia. Walakin yakhbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu ini dicabut dengan kematiannya para ulama. Hatta lam yubqi aliman sampai tidak ada yang namanya orang alim sama sekali pada tempat tersebut atau kawasan tersebut atau daerah tersebut atau negara tersebut. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala kemudian manusia mengambil yang namanya ruusan juhal, pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian mereka berfatwa menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa awallu. Mereka sesat, kemudian menyesatkan orang lain. Membuat mereka sesat, kemudian membuat orang lain sesat juga. Nauzubillah Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara contoh kata Ibnu Qayyim adalah apa? Al-jahl, kebodohan adalah da yang sangat luar biasa. Adalah penyakit yang sangat luar biasa. Dan obatnya tidak lain tidak bukan adalah bertanya kepada para ulama. Oleh karena itu jangan bosan-bosan. Jangan takut bertanya kepada orang yang lebih alim. Jangan malu. Ketika kita mau bertanya, maka ah, malu deh atau sombong lah anak kan lebih tua masa nanya yang nah, lebih muda lah ya kan Ibn Abbas mengatakan apa ilmu ini nggak akan pernah dikasih sama dua orang apa itu mustakbir wa mustahi orang yang sombong dan orang yang malu nggak akan pernah dapat ilmu ini oleh karena itu kewajiban bagi kita ketika kita tidak tahu akan sesuatu maka bertanya kepada ahlinya bertanya kepada ahlinya azza wa azakumullah Allah azza wa jalla menurunkan Al-Quranul Karim untuk syifa, untuk obat. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan dari langit satu penawar pun yang lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih luar biasa dalam mengobati sesuatu daripada dibanding Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fusilat ayat ke-44 Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa Katakanlah yang namanya apa? Petunjuk dan penawar atau obat tersebut bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an ini. Kata-katanya wa nunazzilu minal Qur'an. Lihat. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami telah menurunkan Al-Qur'an. Kata-kata min di situ kata para ulama bukan litab'id, bukan sebagian, jadi bukan sebagian Al-Quran bisa menjadi obat, sebagian lain enggak, enggak. Tapi min di situ adalah lil jins untuk menunjukkan jenis bahwa seluruh di dalam Al-Qur'an Karim adalah obat. Lihat ikhwan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah." Menjadi obat dan rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Atau Allah Azza wa katakan juga di dalam surat Yunus di ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهي من manusia telah datang kepada kalian mau'izah pelajaran. Subhanallah. Wa syifaa'un lima sudur. Kemudian obat penawar apa yang di dalam dada manusia, apa yang ada di dalam hati manusia. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin dan petunjuk kemudian rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Quran ada empat sifat. Yang pertama apa? Mau'idhah. Peringatan atau pelajaran. Iya ya ikhwan. Ketika seseorang terombang ambing dalam kehidupannya. Ketika seseorang tidak tahu apa arah tujuannya Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya. Maka cari di dalam Al-Quran. Jadi Kebanyakan dari manusia sekarang ini subhanallah tidak tahu apa tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya, apa tujuan hidupnya. Kebanyakan dari manusia ketika hidup di dunia yang penting setelah mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian mendapatkan keluarga yang bahagia, menurut dia bahagia, kemudian setelah itu meninggal. Dia lupa apa sebenarnya tujuan hidupnya. Mau'idhah. al al Karim diturunkan oleh Allah apa? Mau'idhah, pelajaran, peringatan. Bahwa manusia bukan seperti hewan loh. Manusia bukan seperti binatang yang kerjanya makan, minum, kemudian bersetubuh, kemudian mati. Bukan. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita tugas yang sangat mulia. Tidak lain, tidak bukan apa? Ibadah kepada Allah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Itu tujuan diciptakan yang namanya manusia dan jin. Thaqalain Dua makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla akan tani nanti di umur kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya sia-sia belaka, tidak ada maksud dan tujuan? Wa annakum ilayna la turja'un dan kepada kami kalian tidak dikembalikan? La. Tidak, ikhwan. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla enggak sia-sia belaka. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ada maksud dan tujuan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menawarkan amanah ini kepada makhluknya yang sangat luar biasa. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Lihat Allah Azza wa Jalla, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini. Amanah apa? Amanatul din, amanah agama ini pada para langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis, begitu juga gunung yang menjulang tinggi. Faabayna an yahmilnaha. Mereka semua enggan untuk mengemban amanah ini. Wa ashfaqna minha dan mereka takut khawatir. Mereka nggak bisa menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Wa hamalah al-insan. Kemudian amanah ini diberikan oleh namanya manusia, dibawa oleh namanya al-insan kita nih manusia innahu kana zaluman jahula sesungguhnya yang namanya al insan manusia sangat zalim dan sangat zalim dan sangat jahil sangat bodoh dua sifat ini yang melekat bagi manusia mau atau tidak mau zalim dan jahil bodoh kebodohan ini kan ya ikhwani subhanallah Al-Qur'anul Karim Allah azza wa jalla menurunkan Ibnu Qayyim membahas tidak pernah Allah azza wa jalla menurunkan dari langit satu penawar pun yang lebih luar biasa daripada Al-Qur'anul Karim ma huwa shifa penawar yang sangat luar biasa bahkan hudan hidayah rahmat rahmat bagi seluruh alam oleh karena itu kalau seseorang ingin mendapatkan yang namanya penawar di dalam hidupnya ingin mendapatkan yang namanya petunjuk di dalam hidupnya ingin mendapatkan rahmat dalam hidupnya jangan pernah jauh dari Al-Quran jangan pernah jauh dari Al-Quranul Karim karena seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia akhirat ketika dirinya bersahabat erat dengan Al-Quran Bahkan ini obat yang paling mujarab bagi setiap setiap manusia. Bagi setiap manusia. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk tidak pernah jauh dari Al-Qur'an Karim, ya ikhwan. Karena yang namanya Al-Qur'an Karim Allah katakan tadi syifaul lima fis sudur. Penawar obat bagi apa yang ada di dalam hati manusia. Dan yang subhanallah bukan cuma penawar atau obat yang ada dalam hati, tapi juga menjadi penawar obat yang ada di dalam jasmani manusia. Hadisnya ini yang diriwayatkan Sahihain dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri. Ketika yang namanya Abu Sa'id Al Khudri singgah di salah satu perkampungan bersama para sahabat yang lain. Kemudian Abu Sa'id meminta penduduk kampung tersebut menjamu mereka. Ternyata penduduk kampung tersebut enggak untuk menjamu Abu Sa'id tersebut sama bersama para sahabatnya. Maka ternyata kadar Allah, Allah takdirkan kepala kampung yang tersebut tersengat yang namanya kalajengking, ludiro, Tersengat yang namanya kalajengking, menyebabkan dirinya nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Salib belum bahasa Arab. Kemudian mereka mencari-cari tabib, mencari tabib, mencari dokter untuk menyembuhkan kepala kampung tersebut nggak dapat. Atau ketika dapat nggak bisa nyembuhin. Maka mereka datang kepada kafilah ini, rahat ini, Nusaib Bukhari berhak bersama para sahabatnya. Apakah bertanya, hal minkum mimratin? Apakah dari kalian ada yang bisa meruqyah? Apakah dari kalian ada yang bisa mengobati gitu? Maka Abu Sa'id mengatakan, "Iya, saya bisa. Tapi saya nggak mau meruqyah sampai kalian mau memberikan upah kepada saya. Karena tadi saya minta kepada kalian untuk menjamu kita, kalian nggak mau." Maka mereka sepakat untuk memberikan upah dari yang namanya seekor kambing. Maka Abu Sa'id al-Khudri dalam, dalam riwayat dikatakan merukyah kepala kampung tersebut tiga kali dengan suratul Fatihah. Dalam riwayat lain dikatakan tiga hari dengan suratul Fatihah. Apa yang terjadi? Maka kepala kampung tersebut bangun seperti biasa, tidak seperti orang sakit sama sekali. Subhanallah. Lihat ikhwan. Ya, Al-Quranul Karim bukan hanya syifa fi sudur, bukan hanya penawar di dalam dada manusia, tapi juga obat di dalam jasmani manusia. Begitu juga Rasulullah SAW seperti penuturan Aisyah radhiyallahu anha ketika badannya tidak merasa tidak enak, idza Ketika badannya merasa tidak enak, maka beliau mengumpulkan tangannya kemudian membaca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali dan Anas tiga kali kemudian ditiup yang suh, kemudian dibalurkan seluruh tubuh. Setelah itu nikmat. Setelah itu apa? Nikmat. Subhanallah. al quran Karim syifa'ul lima fi sudur. al Qur'an Karim penawar apa yang di dalam hati manusia wa fil badan dan juga di dalam badan manusia. Tapi di sini ada kata Ibnu Qayyim apa? Ada keyakinan yang harus ditimbulkan ya kawan. Karena ketika seseorang berobat, ketika seseorang mengobati, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dapat dawanya tersebut, obatnya tersebut dapat berpengaruh bagi dirinya. Yang pertama dari kondisi tubuh seseorang itu yang pertama, kondisi dari tubuh penderita. Yang kedua dari yang mengobatinya sendiri itu. Dari yang merukiahnya yang mengobatinya. Yang ketiga, apakah ada penghalang-penghalang yang menyebabkan obatnya tersebut tidak tokcer kalau bahasa kita? Tidak apa? Tidak bagus. Yang pertama dari kondisi orang yang yang yang penderita. Bisa jadi obat yang diberikan itu nggak cocok. Seperti kita kan. Obat kepala ada yang macam-macam, ada yang ini, ada yang itu, ada yang A, yang B, macam-macam. Ada yang acut, ada yang cocok ini, ada yang cocok B, ada yang cocok C, ada yang macam-macam. Yang kedua, dari yang mengobatinya itu sendiri. Ketika seseorang merukyah contohnya, maka dilihat siapa yang merukyah nih, subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah didatang oleh muridnya teriak, "Wah, Imam, muridmu sedang apa? Kerasukan jin." Imam Ahmad lagi ngajar nih. Kata Imam Ahmad, aku lagi sibuk nih sendalku. Tabok aja kata Imam Ahmad. Ambil sendal, tabok. Subhanallah. Apa yang terjadi? Jinnya keluar. Ditambah kalau benar jam keluar jinnya. Lihat deh, Pak. Ternyata ketika setelah Imam Ahmad meninggal, orang ini, ini masuk kemasukan lagi nih, kerasukan lagi nih. Maka Imam Ahmad sudah meninggal, sendalnya masih ada sendal Imam Ahmad. Diambil sendal Imam Ahmad lagi ditabok. Tabokin nggak keluar-keluar. Kata jinnya apa? Aku bukan takut sama sendalnya, tapi pemilik sendalnya. Subhan, lihat, subhan pemilik sendalnya. Sendal seseorang bisa membuat yang namanya menjadikan asar bekas bagi orang lain yang sangat luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal oleh karena itu Mekhoi mengatakan apa yang paling yang kedua yang terini di antara yang paling terpenting apa bagaimana yang namanya seseorang yang mengobati bagaimana seseorang yang merukyah itu sendiri apakah dirinya mendekat kepada Allah azza wajalla apakah dirinya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak yang ketiga apakah ada penghalang-penghalang yang menghalangi obat tersebut dapat bekerja dengan baik apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang terakhirnya disebutkan bahwa ada orang yang zakarul rajul yutilus safar. Seorang laki-laki dalam keadaan safar, safar yang panjang. Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan safar di sini safar yang taat, begitu juga Imam Nawawi. Safar jihad, safar haji, safar umrah yutilu safar ash'atha aghbar rambutnya kusut masai pakaiannya kusut rambutnya berdebu Nyamuddu biyadaihi ila sama kemudian tangannya mengadakan ke langit. Fakala ya Rabbu ya Rabbu. Kemudian mengatakan wahai Tuhanku wahai Tuhan, Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram وغذي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dibesarkan dari sesuatu yang haram, bagaimana doanya akan dijawab oleh Allah? Ini diantara penghalang ya Pak. Ini diantara penghalang seseorang mendapatkan penawar yang terbaik, seseorang mendapatkan yang namanya obat yang terbaik dari al quran al Karim. Ternyata dirinya ada penghalangnya sendiri yang menyebabkan dirinya tidak bisa obat tersebut, tidak bisa penawar tersebut bekerja dengan efektif. Ada penghalang-penghalangnya. Padahal orang tersebut mengerjakan empat dari adab-adab berdoa ya kawan. Yang pertama apa? Safar. Seorang dakwatul musafir adalah di antara doa yang tidak di, tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua asy'asa akbar Rambutnya kusut, pakaiannya kusut rambutnya menunjukkan bahwa kesungguhan dalam dia berdoa. Yang ketiga apa yang ketiga? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ya sama mengangkat tangan ke langit. Yang keempat ya bu, ya Rabb. Kemudian yang keempat apa? Ber, apa beristi'anah meminta kepada Allah dengan yang namanya asma dan sifat Allah azza wajalla. Tapi Allah azza wajalla tolak dari doanya padahal empat adab telah di dilakukan oleh dirinya karena dirinya ternyata melakukan yang namanya makanan yang haram, minuman yang haram, dibesarkan bahkan dari yang haram, maka bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa itu sendiri. Oleh karena itu, ikhwani wa rahimah wa rahimahkumullah, kalau ingin yang namanya Al-Quranul Karim bermanfaat bagi diri kita, lihat diri kita dulu itu. Apakah ada penghalang-penghalang itu yang bisa menyebabkan Al-Quran tidak berfungsi bagi diri kita? Karena ternyata ada dua golongan dari ketika al al Karim ini turun, ada dua golongan dari bentuk manusia. Seperti Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 124 dan 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum ayyukum zadatu hadhihi imana. Dan apabila yang namanya ketika turun satu surah, kemudian orang-orang berkata, bertanya, orang-orang yang dalam hatinya ada ada penyakit bertanya, ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapa yang akan bertambah dengan turunnya surat ini? Maka Allah Azza Jalla langsung menimpali fa'ammal ladzina amanu maka orang-orang yang beriman fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun maka mereka akan bertambah keimanan mereka dan akan yang namanya senang bergembira wa ammal ladzina fi qulubihim marad dan ada pun orang yang dalam hatinya ada penyakit penyakit kemunafikan penyakit kekufuran penyakit kefasikan fazadatuhum rijsan ila rijzihim tidak menambah kepada mereka kecuali yang namanya penyakit juga wa matu wa hum kafirun dan mereka akan mati dalam keadaan kafir Nauzubillah. Rasulullah Sallallahu alaihi lihat ya khawari din azakumullah Allah azza wa jalla dalam surat ini membagi ketika turunnya surah satu surah Allah membaginya menjadi dua kelompok orang-orang yang amanu tadi orang-orang yang beriman maka mereka akan senang akan bertambah keimanan mereka dan orang-orang yang di dalam hati yang ternyata ada penyakit maka mereka akan mati dalam keadaan kufur naudzubillah, akan menyebabkan bertambah yang namanya penyakit di dalam hati mereka dan mereka akan mati dalam keadaan kufur naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayat yang mungkin kita sering dengar dan sering baca, tapi jarang mungkin kita praktik, jangan jarang mungkin kita tadabburi. Dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum hanyalah kata-katanya innama uslubul hasr ma hanyalah inna mal mu'min mal mu'minuna mal mu'minuna alladzina idza Allah hanyalah orang-orang yang beriman hanyalah kata-katanya inna ma tadi hanya orang-orang yang beriman idza Allah apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum bergetar hati mereka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah azza wajalla kepada mereka zadatuhum imanan bertambah keimanan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Allah azza wa jalla mereka bertawakal. Lihat ya ikhwan. Kita lihat diri kita ya ikhwan. Berapa banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang telah kita baca? Berapa banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang telah kita dengar tapi nggak nambah yang namanya keimanan dalam hati ini? Berapa banyak yang namanya seorang qari mendengarkan Al-Qur'anul Karim tapi ternyata hati ini tidak memberikan efek, tidak memberikan asar yang baik, yang positif bagi diri kita. Padahal kata Uthman ibn Affan apa? Lau tahurat kulubuna lama syabi'na min kalami Rabbina. Kalau seandainya hati kita suci, hati kita bersih, nggak ada penyakitnya, nggak akan pernah kenyang dari Al-Quran Karim. Allah Akbar. Nggak akan pernah kenyang dari Al-Quran Karim. Ketika seseorang baca Al-Quran, mau baca lagi. Baca Al-Quran, mau baca lagi. Terus seperti itu. Oleh karena itu di antara fadilah, fadilah Uthman ketika beliau meninggal di bulan pemberontak lagi ngapain? lagi baca Al-Quran ketika dibunuh sama pemberontak Allah Akbar dan benar yang dikatakan Uthman dipraktekkan oleh dirinya Allah tahurat qulubuna seandainya hati kita suci seandainya hati kita suci ternyata hati ini banyak kotorannya hati ini ternyata banyak yang namanya penyakitnya baik seorang sadar ataupun tidak sadar pertanyaan ini pertanyaan awal ini seseorang baik kenapa orang tersebut sadar dirinya mendapatkan suatu bala, ujian, cobaan dan itu adalah terus terus menerus bagi dirinya. Tapi ada orang yang diberikan bala, diberikan cobaan tapi nggak sadar. Alimah Abu Hazim mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang dengan nikmat tersebut tidak menjadikan orang tersebut mendekat kepada Allah, pada hakikatnya itu bukan nikmat tapi bala. Lihat, Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita, tapi ternyata kita naikkan kepada Allah, kita balikkan kepada Allah bukan sebuah ketaatan, sebuah kedurhakaan. Subhanallah. Bala kata Abu Imam Muhazim. Suatu bala, bahkan itu suatu bala yang sangat terbesar. A'udhamul bala. Baik seseorang sadar tadi, ataupun tidak sadar. Yang tidak sadar lebih parah lagi. Oleh karena itu yang namanya al Qur'an Karim jangan pernah menjauh dari Al-Quran Karim. Karena namanya Al-Quran Al-Karim la ya'ti sahibahu illa khair. Tidak mendatangkan kepada para pembacanya, kepada para sahibnya kecuali kebaikan. Karena itu adalah dawa yang terbaik, itu adalah penawar obat yang paling mujarab bagi setiap bagi, bagi setiap penyakit, baik itu jasmani ataupun ataupun rohani. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, lihat diri kita ikhwan. Bagaimana ketika kita baca Al-Qur'an, bagaimana ketika kita yang namanya sedang mendengarkan Al-Quran subhanallah baru baca Bismillahirrahmanirrahim baru Bismillah Alhamdulillah baru Alhamdulillah pas dhalin amin pas amin pas insyaallah Allah Allah kalau lagi nonton sesuatu, nonton TV itu dua jam ngedipnya maka tiga kali doang kali. Hatta cuma iklan baru ngedip. Kalau nggak ini nggak ngedip. Tapi kalau baca Al-Quran Al-Karim, Allah Akbar. Kenapa ya Fan? Subhanallah. Anda pernah merukyah teman Anda? Anda merukyah dia kenapa? Karena pernah sholat sebelah Anda, sebelah sebelah kiri Anda. Kemudian baru Allah Akbar, Uang. Orang salam Fatihah nguap terus sampai dia salam nguap. Ada puluhan kali kali nguap. Ini kenapa Nabi bilang ini? Coba rukyah. Bener pas di rukyah bener. Nguap terus, nguap terus, ngantuk terus. Kalau ini antum ada jinnya ada bilangnya. Jinnya jin ngantuk kali <laughs> ini. Ikhwan ibn Allah Lihat diri kita bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Qur'an Al-Karim karena itu kata Allah Azza wa Jalla mengatakan itu adalah dakwah yang paling mujarab. Itu adalah adalah yang namanya obat yang paling mujarab bagi setiap muslim dan muslimah, bagi setiap manusia bahkan. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan kata Ibn Qayyim penawar yang lebih bermanfaat, lebih komprehensif, lebih utama, lebih yang namanya sempurna kecuali Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu jangan pernah menjauh dari Al-Qur'an Karim kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin carilah hatimu itu di tiga di tiga tempat kata Abdullah bin Mas'ud apa saja itu yang pertama inda sima'ika lil Qur'an ketika engkau mendengarkan bacaan Al-Qur'an Karim subhanallah ketika engkau mendengar bacaan Al-Qur'an Karim yang kedua inda majalis dzikr ketika engkau duduk di majelis zikir seperti ini majelis ilmu yang ketiga wa indal khalwah ketika engkau berkhalwat ketika engkau sedang berduaan kepada Allah azza wajalla di sepertiga malam atau di waktu tahajud atau di waktu duha kemudian menangis yang namanya mata ilmu tiga tempat ini kata Abdullah bin Mas'ud kalau engkau tidak menemukan hatimu di tiga tempat ini kata Abdullah bin Mas'ud maka sesungguhnya engkau tidak punya hati dan engkau wajib meminta hati kepada Allah subhanallahiladzim lihat Engkau wajib meminta hati kepada Allah karena dirimu tidak punya hati pada saat itu. Lihat bagaimana para para ulama salaf terdahulu ketika mendengarkan al al Karim. Al-Imam Fudail bin Iyab, seorang peram, mantan perampok ulung. Taubat ketika umurnya 40 tahun, kurang lebih. Taubatnya kenapa? Allah Azza wa berikan taufik ketika dirinya ingin merampok satu rumah, dengan lagi manjat di genteng, mendengarkan seorang perempuan lagi baca satu ayat Al-Qur'an dan dalam surah Al-Hadid ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق Kapan lagi bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, mukmin, belumkah belumkah saatnya bagi seorang yang beriman untuk tunduk hatinya, takut hatinya kepada Allah dan kepada yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan lagi? Alam ya'ni lil amanu Kapan lagi bagi seorang mukmin untuk tunduk hatinya, takut kepada Allah? Kapan lagi? Subhanallah. Alimah Fudil Riyad mendengarkan ayat itu nggak bisa nggak bisa bergerak di atas genteng. Bergetar dirinya, berkeringat luar biasa. Menyebabkan apa? Dari yang satu satu hari tersebut, satu malam tersebut merubah dirinya 180 derajat jadi ulamanya, para ulama. Bukan cuma ulama, ulamanya para ulama, ulama belajar sama dirinya. Padahal taubatnya berapa tahun? Eh, 40 tahun kurang lebih 40 tahun inda sima'i karil Quran lihat bagaimana anak dari Imam Fudail bin Iyad Ali bin Fudail bin Iyad ketika ayahnya menjadi imam misalnya kemudian dilihat anaknya ada ada Ali di situ maka ayahnya baca surat-surat yang biasa bukan ayat azab bukan ayat rahmat bukan ayat surga dan neraka tapi kalau anaknya nggak ada baru baca itu ayat-ayat surga ayat-ayat neraka suatu hari ketika Imam Fudail bin Iyad lagi baca dia lagi, lagi mengimami sholat, dia lihat anaknya nggak ada, ternyata anaknya telat datang Ali ini. Datang telat, Imam Fudil mengingat baca surat apa? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahil engkau pasti akan melihat latarawunnal jahil neraka jahanam tersebut maka Ali bin Fudail mendengar ayat tersebut pingsan langsung jatuh. Di kesempatan lainnya begitu juga. Fudail melihat ayahnya melihat oh, anaknya nggak ada, dia baca surat azab lagi. Surat apa? Surat At-Tur. Antum bisa baca, antum bisa buka nanti di rumah. Surat At-Tur antum bisa, apa? Dalam surat At-Tur, surat ke puluh dua gitu. Surat At-Tur lihat di dalamnya. Di antara ayatnya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman alladzina hum fi khawdi yal'abun fawailul fawailul yawma idzin lil mukadzibin maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan agama siapa mereka alladzina hum fi khawdi yal'abun yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya ini sendau gurau belaka bermain-main dengan yang namanya kemaksiatan atau kedurhakaan apa yang apa yang menyebabkan dirinya apa yang akan dia dapatkan yauma yud'auna ila nari jahannam da'a pada hari ketika kami mendorong mereka dengan sekuat-kuatnya ke dalam neraka jahanam hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun kemudian dikatakan ini neraka yang ini kalian dustakan afasihrun hadza am antum la tubsirun apakah ini sihir atau mereka tidak melihat islauha tasbiru aw la tasbiru masuklah kalian ke dalam neraka tersebut kata Allah Tasbiru atau la tasbiru. Kalian sabar atau tidak? Sawa'un 'alaikum. Sama, sama saja. Mau kalian sabar atau tidak di dalam neraka tersebut. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Itu disebabkan karena peramal perbuatan kalian di dunia. Lihat ikhwan fiddin, azakumullah. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat ini, apakah tidak terenyuh hati kita? Ikhwan? Apakah tidak timbul yang namanya khasyatullah, rasa takut kepada Allah? Apakah tidak ada yang namanya Allah Azza wa Jalla memberikan cercah cahaya hidayah dalam hati ini. indah sima'ika lil Quran. Ketika kita mendengarkan Al-Quran atau ketika kita membaca Al-Quran Karim, maka kita bisa mencari hati hati kita. Khwani wa rahimani rahimakumullah. Maka kewajiban bagi kita untuk tidak tidak pernah jauh dari Al-Quran Karim. Berapa menit lagi? Baik, anda tutup dengan surat Ashura Surat Ashura surat yang ke-42 ayat yang terakhir ayat ke-52. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memperumpamakan yang namanya al quran Karim ini seperti ruh dan seperti cahaya. Lihat, seperti ruh dan seperti cahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا Wakadzalika auhayna dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Lihat. Kata-katanya ruh bukan Quranan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad Quran dari sisi kami bukan ayatnya bukan seperti itu. Tapi sebagai demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruhan ruh dari sisi kami. Antum bukan tafsir apapun. Ruh di situ apa? Al-Qur'an Karim, Al-Qur'an. Ruh. Saya mau tanya. Apakah bisa menggantikan apakah yang apakah bisa yang namanya jasad ini bisa bergerak, bisa hidup tanpa ruh? Ya. Abadan. Ya mungkin. Ruham min amrina. Ma tata derimal kita kitab wal iman. Sebelumnya kalian nggak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman, apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an ini nuran, cahaya. Nahdi bihi man nasha. Kami berikan petunjuk bagi bagi hamba-hamba yang kami kehendaki. Subhanallah. Lihat, lihat. Keduanya ini nggak bisa menggantikan apapun. Ruh bagi badan dan cahaya bagi yang namanya kegelapan. Ketika antum di rumah antum antum tahu ini kamar antum, ini kamar mandi, ini kamar tengah, tahu untuk semuanya. Tapi kalau gelap gulita, gimana keadaannya? Antum tahu ini ke kanan ke kiri tahu. Tapi kalau gelap gulita, bagaimana antum bisa jalan? Seseorang yang tidak ada Al-Qur'anul Karim di dalam dadanya, di dalam hatinya, pada hakikatnya dia mayit. Hakikatnya dia mayit. Kenapa? Allah katakan ruh bagi badan. Apakah mungkin bisa menggantikan selain ruh tersebut bagi badan? Mungkin. Ruh bagi badan. Oleh karena itu seseorang yang jauh dari Al-Quran karim hatinya sudah terlebih dahulu mayit mati sebelum yang namanya jasadnya. Kemudian apa? Nuran cahaya. Seseorang yang tidak mau dekat kepada Al-Qur'an Karim maka akan gelap gulita hidupnya. Akan jauh dari yang namanya kebenaran dalam hidupnya. Gak akan pernah mendapatkan namanya as-sa'adah, kebahagiaan hakiki dari Allah Azza wa Jalla. Dua ini, ikhwan. Renungi baik-baik ruh dan juga nur menjadi motivasi bagi kita agar menjadikan kita mendekat kepada Al-Qur'anul Karim karena itu kata Ibnu Qayyim adalah di antara bahkan yang paling terbesar a'zamud dawa obat atau penawar yang paling besar, yang paling agung, yang paling bisa memberikan manfaat bagi yang namanya ketika seseorang diserang penyakit baik itu badan ataupun ataupun rohani. Wallahu taala a'lamu Insya Insyaallah kita akan teruskan dengan yang namanya perkara dengan doa. Perkara apa? perkara doa dan mungkin kita insya Allah akan berlama-lama dari dari perkara doa ini. Allah taala alam silakan yang mau bertanya sebelum saya